Yaitu peristiwa tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Sebagaimana kita ketahui bahawa Zainab bintu Jahsh sebelum dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah istri dari Zaid bin Haritha Dan Zaid bin Haritha dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang mengharamkan menisbatkan seseorang kepada bukan ayahnya dan mengharamkan tabanni mengharamkan adanya adopsi anak mengangkat seorang menjadi anaknya maka Zaid bin Harithah dahulu seringkali dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Karena Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anaknya. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tabanni dan memerintahkan kaum muslimin untuk memanggil mereka dengan menisbatkan kepada ayah-ayah mereka. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Maka Zaid bin Harithah adalah suami dari Zainab bintu Jahash. Suami dari Zainab bintu Jahash. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya tabanni sehingga Zaid bukanlah bagian dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dihalalkan bagi Rasulullah untuk menikahi Zainab bintu Jahash setelah diceraikan oleh Zaid dan telah selesai masa iddah ini untuk semakin menegaskan bahwa tidak ada tabanni dalam Islam. Dan tidak diperbolehkan seorang dinisbatkan kepada selain ayahnya. Maka pada saat Zaid telah menceraikan Zainab bintu Jahish dan selesai masa iddah maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Maka ini ma'asyarakat rahimakumullah menunjukkan tidak ada hubungan kekerabatan antara Zaid dan Rasulullah Alaihi Wasallam. Zaid bukanlah anak Rasul. Dan tidak ada lagi at-tabanni, pengangkatan anak, pengadopsian anak. Maka Rasulullah SAW dihalalkan untuk menikahi mantan istri dari Zaid bin Harithah. Kalau seandainya itu anaknya, maka tidak diperbolehkan. Jika seandainya At-Tabani itu masih diberlakukan, maka tidak boleh Nabi SAW menikahi seorang wanita yang merupakan mantan dari istri anaknya. Namun dihalalkan. oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim Anas mengatakan lamma qadat iddatu Zainab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid tatkala telah selesai masa iddah Zainab yakni setelah diceraikan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid Zaid bin Haritha fadhkurha alaihim sampaikanlah kepadanya tentang aku yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam yang akan menikahinya maka berangkatlah Zaid hingga Zaid mendatanginya wahiyatu khamir ajinaha ketika itu Zainab sedang mencampur adonannya dengan uh, pengembang roti untuk membuat roti Qala falamma ra'aituha 'azumat fi sadri. Tatkala aku melihatnya karena ketika itu belum diturunkan ayat hijab. Nanti akan diterangkan bahwa ayat hijab itu diturunkan pas setelah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Sehingga sebelum turunnya ayat hijab biasa pergaulan laki-laki dan wanita. Seorang laki boleh melihat wanita. Meskipun bukan mahramnya. Kata Zaid, tatkala aku melihatnya, melihat Zainab, azumat fi sadri. Aku pun menjadi besar, menjadi mulia. Zainab itu di dalam dadaku. Padahal bekas istrinya. Kenapa dia merasa besar Zainab ini, merasa mulia Zainab ini, dia akhirnya menjadi segan. Karena dia mengetahui bahwa Zainab akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dinikahi oleh Rasulullah alaihi wasallam. Sehingga ketika dia datang kepada Zainab maka dia sudah merasa ada yang lain. Tidak sebagaimana ketika dia masih berstatus sebagai istrinya. Ini adalah calon istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hatta ma astati' an anzura ilaiha. Sampai aku tidak mampu memandangnya. Saking uh, segannya dia kepada Zainab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha bahwa Rasulullah alaihi wasallam menyebut tentang dirinya. Fawallaituha dhahri wa ana qastu ala aqibi. Maka aku membalikkan punggungku. Jadi beliau membalikkan punggung. yakni membelakangi Zainab. Dia tidak mampu melihatnya. Sambil balik belakang baru dia mengatakan ya Zainab arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruk. Wahai Zainab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dan dia menyebut tentangmu Maksudnya dia ingin menikahimu. Karena telah selesai masa iddah. Qalat maka Zainab mengatakan ma ana bi sani'atin syai'an hatta u'amira rabbi. Aku tidak akan melakukan sesuatu hingga aku memohon petunjuk dari Rabbku. Subhanallah. Ini menunjukkan kesalehan Zainab radhiyallahu anha yang tidak memutuskan sesuatu kecuali setelah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faqamat ila masjidiha. Maka dia pun mendatangi tempat salatnya lalu beliau salat. Wa nazala al-Qur'an dan turunlah Al-Qur'an Karim yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menikahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid menyelesaikan, yakni memutusnya, menceraikannya, dan telah selesai masa iddah, kami pun menikahkan dirimu dengannya, dengan Zainab. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi bighairi idzn. Maka datanglah Rasul alaihi salatu wasallam dan beliau masuk ke tempat Zainab tanpa izin. Karena sudah menjadi istrinya Sudah menjadi istrinya, jadi tidak perlu izin lagi. Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan langsung. Oleh karena itu Zainab berbangga dengan ini di hadapan istri-istri Rasulullah yang lain. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian Adapun aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار dan ini kekhususan Nabi alaihissalam. Jangan sampai ada yang mengatakan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba bawa perempuan. Nah itu siapa? Ini istri, istri saya. Nah, kamu kapan nikahnya? Siapa yang menikahkan kamu? Allah yang menikahkan. Boleh nggak? Ini kekhususan Rasul alaihissalam Nah, kalau ada yang mengatakan demikian maka itu batil. Atau misalnya dia mengaku dalam mimpi bahwa dia telah menikahi fulana maka dianggap pernikahan itu sah. Maka itu juga batil. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Kata Zaid, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada kami roti dan daging di siang hari. Fakharajan nas, maka manusia pun keluar. Wa baqiya rijalun yatahaddatsun fil bait ba'da at-ta'am. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang mereka untuk walimah setelah membagikan roti dan daging maka mereka pun pamit dan meninggalkan Rasulullah alaihi wasallam ada sekian orang, beberapa orang lelaki itu masih tinggal di rumah Nabi. Ngobrol di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah makan. Mestinya kan tujuan datang ke rumah makan, selesai makan sudah pergi. Tinggalkan biarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau punya urusan ini masih tinggal ngobrol. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattaba'tuh. Maka Rasulullah keluar dan aku mengikutinya faja'ala yatatabba'u hujara nisa'ihi yusallimu 'alaihin maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kamar-kamar istri beliau dan mengucapkan salam kepada mereka wa yaqulna ya Rasulullah kaifa wajadta ahlak mereka mengatakan wahai Rasulullah bagaimana engkau mendapati keluargamu Masya Allah menunjukkan sikap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menampakkan amarah sama sekali ketika Rasulullah SAW menikah lagi. Tidak seperti sebagian istri-istri yang tidak punya adab. Kalau suaminya nikah lagi sudah berontak. Ya, kemasukan jin. Naam, stres luar biasa. Padahal seorang mukminah, seorang muslimah seharusnya menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Azza wa Jal mensyariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia mengamalkannya. Maka tidak sepantasnya seorang muslimah, seorang wanita salihah berontak ketika suaminya menikah lagi. Ketika suaminya berpoligami, apalagi ketika dia mengamalkan itu untuk mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wa wasallam. Coba lihat istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Zainab, apa kata mereka? Bagaimana engkau mendapati keluargamu? Bagaimana engkau mendapati istrimu? Ya, subhanallah. Bukannya bawa sambal terus menyiram ke ke wajah madunya. Nah, atau berkelahi, saling tarik rambut. Nah, maka ini ma'asyarul rahimakumullah menunjukkan kelemahan iman. Tidak istislam, berserah diri kepada apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Kata mereka, "Kaifa wajadta ahlak?" Bagaimana engkau mendapati istrimu, keluargamu? Yani Rasulullah alaihi wasallam mundar mandir. Ya, itu isyarat kenapa kok mereka ini nggak pulang-pulang? Masih saja tinggal ngobrol di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fama adri ana akhbartuhu anna al-qauma qad kharaju aw akhbarani. Ya, karena mereka lama duduk di situ akhirnya Rasulullah tidak memperhatikan mereka. Rasulullah sibuk dengan istri-istrinya. Kata Zaid, aku tidak mengetahui apakah aku yang memberitakan bahwa mereka sudah pergi atau beliau yang memberitakan padaku. Qala fantalaqa hatta dakhala al-bait fa dhahabtu adkhulu ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat dan masuk ke dalam rumah, yakni tempat Zainab. Maka aku pun ingin pergi, ingin masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ulqiya sitru baini wa baina. Maka ditutup di uh, apa ditutuplah dengan hijab dengan kain penutup antara aku dengan dia. Tidak lagi diperbolehkan masuk ke rumah Nabi alaihi wasallam. Wa nazala al-hijab dan turunlah ayat hijab ketika itu. Qala wa wada'a al-qaum bima waidu bih dan uh, Rasulullah alaihi wasallam menasihati kaum tersebut hadis ini dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi tepat setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab turun ayat hijab yang memerintahkan kepada wanita muslimat untuk segera berhijab dan menutup seluruh tubuh mereka karena seluruh tubuh mereka adalah aurat dan tidak lagi diperbolehkan lelaki asing masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas yang biasanya sering kali mundar mandir masuk ke rumah Rasulullah. Demikian pula Zaid setelah turunnya ayat hijab tidak lagi diperbolehkan. Telah ditutup dengan sitar dengan kain sebagai hijab antara beliau dengan mereka. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas radhiyallahu an, anna umma Sulaim ahdat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi وسلم طعاما يوم زواج زينب. bahwa Ummu Sulaim menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi وسلم makanan pada hari pernikahan Zainab. Ummu Sulaim memberi hadiah makanan. Fa yaqul tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala bi ahlihi Rasulullah SAW menikah dan beliau pun mendatangi keluarganya. Yaitu Zainab. Qala fa sana'at ummi ummu Sulaim haisan. Maka ibuku Ummu Sulaim kata Anas membuat makanan hais ya sejenis makanan yang ma'ruf di kalangan Arab hais faja'altuhu fi taurin maka aku pun meletakkannya di sebuah bejana Lalu Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Anas, idhab biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Anas, bawalah kuah ini, bawalah makanan ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan katakan kepadanya bahwa ibuku yang mengirimkan kepadamu dan menyampaikan salam kepadamu. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya lelaki, eh, wanita menyampaikan salam atau menitipkan salam kepada lelaki dengan syarat tidak terjadi fitnah dan aman dari fitnah. Maka Ummu Sulaim menitip salam untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa taqulu inna hadha laka minna qalil. Dan Ummu Sulaim mengatakan, yakni engkau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Anas, sesungguhnya ini untukmu dari kami sedikit, wahai Rasulullah." Ini sedikit untukmu wahai Rasulullah. Maka aku pun membawanya kepada Rasul alaihissalam. Lalu aku mengatakan ibuku menitipkan salam kepadamu. Dan ia mengatakan bahwa ini untukmu dari kami sedikit wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan hai itu, makanan itu. Lalu Nabi mengatakan idhab fad'u li fulanan wa fulanan wa fulan wa man laqita. Setelah meletakkan makanan tersebut, Nabi mengatakan pada Anas kamu pergi panggil si fulan si fulan si fulan si fulan disebutkan namanya dan siapa saja yang kamu temui panggil mereka semua. Ya, disebutkan nama orang-orang lalu kemudian Anas memanggil mereka dan siapa saja yang ditemui oleh Anas dipanggil diajak ke rumah Rasul alaihi wasallam. Qala qultu li Anas ada kam kanu? Perawi berkata kepada Anas, berapa jumlah mereka yang dipanggil ke rumah Rasul? Qala kata Anas kurang lebih 300 orang. Kurang lebih 300 orang. Ya. Ya sejumlah santri. Nah. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Anas hati tanur. Hati taur. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan padaku wahai Anas, berikan kepadaku bejana itu yang dalamnya berisi hais. Qala fadakhalu hatta tala'at as-saffat wal Maka mereka pun masuk sampai sesak itu kamar. Ruangan itu menjadi sesak. Saking banyaknya manusia. 300 orang. Ya, mereka bersiap-siap untuk menyantap hidangan yang dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang disebut oleh Ummu Sulaim ini sedikit dari kami untuk wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Liyatahallaq asyara asyarah." wal ya'kul kullu insanin mimma yalih. Kalian berhalakah sepuluh sepuluh. Ini satu tempat sepuluh orang. Dan hendaknya setiap orang memakan apa yang ada di dekatnya. Qala fa'akalu hatta syabi'u. Mereka makan sampai mereka kekenyangan. Sampai kenyang. Ya, ini menunjukkan bolehnya makan sampai kenyang. Meskipun uh, jangan dijadikan itu menjadi kebiasaan. Setiap makan kenyang, setiap makan kenyang. Nah. raja ta'ifah, maka keluarlah yang sudah makan ini, yang sudah kenyang ini. Wadakala ta'ifah. Masuk lagi kelompok yang baru. Hatta akalu kullahum. Sampai mereka makan semuanya. Sampai kenyang. Semuanya sudah makan dari 300 orang itu. Lalu Nabi mengatakan pada kau ya Anas irfa. Wahai Anas angkat itu. Bejana angkat itu. Qala farafa'tu fama adri hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu. Ketika aku mengangkat bejana itu yang berisi hais itu tadi, saya tidak tahu yang mana yang lebih banyak? Apakah ketika aku letakkan atau setelah aku mengangkatnya? Ya ini tidak berkurang, bahkan mungkin bertambah. Subhanallah. Ini termasuk tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa jalasa tawaifu minhum yatahaddatsun fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka semuanya pergi ternyata masih ada beberapa orang ngobrol di rumah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sedang duduk. Wa zaujatuhu muwalliyatun wajhaha ila al-ha'id. Sementara istri beliau yaitu Zainab memalingkan wajahnya ke dinding. Fathaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberatkan Rasulullah. Kapan pulangnya orang ini? Ya. Mestinya kalau sudah makan, walimah pulang sudah. Ya. Da tujuan kalian datang untuk makan, selesai makan pulang. Jangan ngobrol kepanjangan. Rasulullah duduk. Akhirnya mereka memberatkan Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Istri yang baru dinikahi juga akhirnya malu, memalingkan wajahnya ke dinding. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi istri-istrinya, kemudian kembali lagi. Nah, akhirnya mereka faham, oh ini mengganggu Rasul ini. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja' dhannu annahum qad taqulu alaihi. Ketika mereka melihat Rasulullah kembali, maka mereka pun faham bahwa mereka telah memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fabtadarul bab kulluhum. Maka mereka bersegera mendatangi pintu untuk keluar. Semuanya akhirnya keluar Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta arkha sitra wa dakhal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan e, menurunkan tirai hijab dan beliau pun masuk. Wa ana jalisun fil hujrah sementara aku masih duduk di di ruangan tempat makannya mereka. Falam yalbat illa yasiran hatta kharaj alai wa unzilat al ayah. Tidak lama kemudian Rasulullah keluar menemuiku dan diturunkanlah ayat ini. yaitu ayat hijab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan membaca ayat tersebut di hadapan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an ayyu'zana lakum ila ta'amin ghaira nadirin inah walakin idza ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي Wahai orang-orang beriman, Jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali apabila diizinkan kalian untuk makan tanpa menanti dan menunggu. Namun apabila kalian dipanggil masuklah. Kalau kalian sudah makan maka keluarlah, menyebarlah. Dan jangan memperlama menunggu apa e, memperlama dengan pembicaraan, obrolan. Sebab yang demikian mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Ja'ad berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, ana ahdatun nasi ahdan bihadhihi al-ayat wa hujibna nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Anas, aku orang yang paling tahu, yang paling pertama kali mengetahui tentang ayat-ayat ini. Ayat-ayat hijab, lalu dihijablah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan ana a'lamun nasi bil hijab. Aku orang yang paling mengerti tentang ayat hijab. Laqad kana Ubay bin Ka'ab yas'aluni anhu di mana Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepadaku tentang ayat hijab itu. Berkata Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menikahi Zainab bintu Jahash. Kata beliau wa kana tazawwajaha bil Madinah. Rasul menikahinya di Madinah. Pada annasa lit ta'ami ba'da irtifa'in nahar. Maka beliau memanggil kaum muslimin untuk makan setelah Eh, siang yakni setelah siang hari Fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah duduk wa jalasa ma'ahu rijalun ba'dama qama al-qaum. Masih ada beberapa orang duduk bersama Rasul setelah keumumannya sudah pergi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, berjalan, aku pun berjalan bersamanya sampai ke depan bab pintu kamar Aisyah Lalu tatkala beliau telah menyangka mereka semuanya telah keluar, maka beliau kembali dan aku kembali bersama beliau. Ternyata mereka masih juga duduk di situ. Masih ngobrol di situ. Akhirnya Rasulullah kembali lagi. Ya, mendatangi sebagian istri beliau. Aku pun ikut kepada Nabi alaihissalam sampai mendatangi kamar Aisyah. Lalu setelah kembali aku pun ikut kembali. Faidahum qad qamu. Ternyata mereka sudah pergi semua fadaraba bainahu wa bainahu Lalu Nabi alaihi salatu eh, menurunkan tirai antara aku dengan beliau wa anzalallahu ayatal hijab. Allah menurunkan ayat hijab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan merupakan kebanggaan bagi bagi Zainab radhiyallahu an disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan nazalat ayatul hijab fi Zainabah fi Zainabah binti Jahash turun ayat hijab tentang Zainab pernikahan Zainab bintu Jahash wa atam 'alaiha yawma idzin khubzan wa lahma Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan kepadanya ketika itu roti dan daging wa kanat tafkharu 'ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zainab berbangga di atas apa terhadap istri-istri Nabi yang lain Wa kanat taqul dan beliau mengatakan Inna Allah ankahani fis sama. Sesungguhnya Allah yang telah menikahkan aku dari atas langit. Riwayat Bukhari. Dari hadis Anas radhiyallahu an, qala jaa Zaid bin Harithah yashku. Suatu ketika Zaid bin Harithah itu mengeluh. Mengeluh tentang istrinya, Zainab. Yaitu ketika masih bersuami istri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Zainab, jadi Zainab uh, Zaid bin Harithah mengeluhkan tentang istrinya. Dia ingin menceraikan. Dia ingin menceraikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah mengetahui bahwa beliau akan menikahi Zainab. Allah yang memberitakan itu kepada Rasulnya Alaihissalam. Ketika Zaid bin Harithah mengeluh, mengadukan tentang istrinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Zaid, "Ittaqillah wa amsik alaika zaujak." Takut kamu pada Allah. Tahan istrimu. Jangan kamu ceraikan. Jangan kamu ceraikan. Beliau menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Ya. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Wa takhsha nas wallahu haqqu an takhsha. Kamu menyembunyikan pada dirimu yang Allah akan mengungkapkan bahwa kamu akan menikahi Zainab. Sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhihi al-ayah." Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan satu ayat dari firman Allah, pasti Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Pasti Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Karena ayat ini berkenan tentang teguran dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Mengapa kamu takut pada manusia? Padahal kepada Allah yang berhak kamu takut kepadanya. Jadi Rasulullah sempat malu. Gimana kok Rasul akan menikahi Zainab? Sementara Zainab ini menurut pandangan orang mantan istri dari anaknya Zaid bin Harithah. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan Rasulullah menikahi Zainab dan itu sebagai penegasan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Zaid dengan Rasulullah. عليه salatu wassalam. Fakanat Zainab tafkharu ala azwaj Nabi alaihi salatu wassalam, maka Zainab berbangga terhadap istri-istri Nabi yang lain. Beliau mengatakan zawwajakunna ahali wa zawwajani Allah taala min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku dengan Rasul dari atas langit yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.